Baik saudara pendengar pecinta Radio Kayu Manis dari 97,9 FM untuk kali ini akan kita ikuti bimbingan membaca Al-Quran bersama Bapak Dr. Andes Ari Reza Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada Syukur Alhamdulillah kembali kita bersama dalam Tadarus Al-Quran Untuk hari ini kita bersama untuk kelas C ya. Kelas C adalah ibu, bapak atau siapa saja yang sudah lancar membaca Untuk pelajaran pertama kami sampaikan surat Al-Insan ya Atau surat ad dahar Masih kita masih ulang surat Al-Insan disampaikan Syekh Al-Huzaifi atau Abdurrahman Al-Huzaifi. Baik, kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hal هل أتى insani hinum min ad الدهر lam yakun shay'an madhkura. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إِنَّا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Sadaqallahul demikian tadi pelajaran yang pertama masih di surat ke-76. Yang masuk silakan sebutkan nomor surat dan nama surat. Surat 76, surat Ad-Dahr. Nanti kita ulang ayat ke-14. Tapi sebelumnya silakan yang sudah lancar untuk membacakan ayat dari ayat 1 sampai 14 sampai 13 ya. Nanti kita 14-nya. Baik, di 859475 persyaratannya adalah ibu dan bapak atau adik-adik atau siapa saja yang sudah lancar. Mohon maaf yang belum lancar jangan dulu ya. Mohon bersabar. Jadi yang belum lancar jangan masuk di kelas C tapi di kelas B.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 Ipa ya? Mm -mm. Lam yakun syai'am mazkura. Bukan kol-kolah, zal. Oh, iya. Mazkura. kolak Inna khalaqna in Pendek, kosar. Oh, Inna khalaqnal gitu. Inna khalaqna insana min nutfatin nabtalihi Oh, iya, Ikhfa nah, ya. iklab ya, ya jadi eh, samar ya. sama seperti ikhfa sapawi iklab iya. ada samarnya ya, ya. sami'an basira nabtali faja'alnahu sami'an basira sod basira sod basira ba basi gitu ya mm -mm. Uh ah, -huh. Ah nabtalihi faja'alnahu Enak, satu alif aja Faja'al mm -mm, Faja'alnahu sami'un basiro iya. nah, Jadi faja'al, jangan diulang dari nabtali Faja'al aja Faja'al ya dari mana Pak Ustaz? Faja'alna husami'an Faja'alna husami'an basyirun Sod ya dilatih ya. Ibu maaf uh, Ibu tolong diperbaiki dulu teleponnya ya. Karena ini direkam setiap kali siaran Jadi ya. kalau belum bagus mohon maaf Ibu belum bisa masuk Iya. Ngebrom ya Bu ya suaranya. Tuh. Oh. Kedengeran? Oh iya. Ya. Iya, iya Tolong perbaiki dulu telepon Ibu ya. Iya, deh. Jadi kalau belum bagus Ibu belum bisa masuk. Iya. Karena setiap kali siaran kami rekam untuk Ibu juga nanti kalau iya. yang ingin. Teleponnya Pak Ustaz? Iya, telepon Ibu. Hmm. Ya. Iya. Baik, masih ngebrom tuh hilang kan? Jadi ini dihapus nanti. Jadi uh, terpotong tuh ya dua menit. Jadi silahkan teleponnya diperbaiki, pakai handphone pakai apa saja boleh, tapi kalau handphone biasanya sinyalnya dia posisi rumah, letak rumah. Baik. Di 85904785. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad minad minad nyamber kedal. Minad dahri lam yakun syai'am malkura. Inna al insana min nut min nut min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Dengan siapa ini? Bisa ikutan Pak ya. Siapa ini? Saya Ohan Burhanuddin Pak dari Bekasi. Bekasi sudah lancar baca? Alhamdulillah insya Allah. Baik, kalau sudah boleh, kalau belum nanti di kelas B. Silahkan dicoba. Ya. Baik. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه Nah, Be, kalau nggak kuat, amsyaj berhenti aja di Ya, ya, situ ya. Sekarang nabtalihi. Diteruskan. إنا خلقنا Inna إنا خلقنا خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا S inna إنا ada kepanjangan satu alif aja. Ya. Inna hadaina hus. Inna hadaina husabila imma syakira. Imma syakira wa imma kafura. Saya ulangi dari itu. Uh -huh. In inna hadaina sabila imma syakira imma syakira Eh, sanya panjang Matobi. Imma syakiro wa imma kafuro. In. Hmm sabila imma syaki imma syakira wa imma kafuro banyak belajar ya sebetulnya ibu bapak sudah bisa masuk di C tapi mungkin baru baca nih baca lagi belajar di rumah ya baik pak baik terima kasih Sama-sama Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi eh, tidak usah khawatir saya nggak enak diturunin bukan memacu untuk maju saya pasti bisa. Ya, insya Allah pasti bisa kalau belajar. Begitu dong ya. Baik. Silakan ibu dan bapak yang sudah lancar kami jat kasih jatahnya banyak gitu ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Nining. Nining sudah bisa kelas C? Um, mau coba dulu. Coba silakan. Tadinya dikecilkan. Hmm, aduh Kalau dikecilin gagangnya dijauhkan dengan tele- radionya ya. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكو مذل bukan mad مذل مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأمرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجر يفجر يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا تعطي تعطي تدنط مستطيرا bukan mustatiro musta تدنط مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء Nah ini bukan jaja Jaja masa jaja Kan beda hurufnya Satu jim satu jai Jaza Innama In gunnah ditahan Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزا وجزا bukan wajaja wajaza wajazahum hum ipasapawi mimati ketemu ba وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك إك hentikan kalau disambung متكي متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Baik ini kan yang minggu kemarin kita masukin ayat 14 Tapi mandok yang masuknya belum yang lancar Ya Iya nggak apa-apa sih ya namanya belajar Mau belajar boleh Gitu Tapi nanti di kalau sudah ada kelas B nanti ya insya Allah sudah awal asri Saya berikan kesempatan telepon lagi Teori hentaknya selesai sampai awal asri Tajwidnya selesai itu kan sudah lumayan Sudah halaman 24 ya buka tajwidnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, siapa ini? Ibu Fadila. Ibu Fadila di mana? Di Matraman. Matraman. Ya, ayat 14 ya. Kemarin kan ayat 14 diteruskannya. niatan Ada ketemu? Iya. Surat surat uh, ke 6 Oh, ya. iya. iya, iya. Ayat ke-14. Iya. Iya, silakan. Ya. niatan alaihim. Iya. Sok atau silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ودانية عليهم ظلالها وذل Wadhullila. وذللت قطوفها تذليلا Bukan tad, tazal. Tad. تذليلا Sama zo-nya latihannya gini Bu ya. Iya Bayangkan. Coba bilang sa. Sa Sa. Ujung lidah kemana tuh? uh, ke ujung gigi kan? Iya. Sa. Sekarang lidahnya tarik ke dalam sedikit ke langit-langit. Jadi lal. Ya? Jadi lal. Lal. Zal. Zal. Zal. Nah itu zal itu tadi. Iya. Yang baru lilat ya. Iya. Uh, lidahnya tarik lagi ke dalam jadi zo. Zo. Nah itu tadi wadaniatan alaihim zo zila bukan do dilaluha bukan dod bukan sod titik tapi to titik zok Iya. Iya. O. Zila Zilaluha. Nanti dilatih ya. Iya. Bagaimana caranya? Coba. sak dulu. Sak. Nah, jangan, jangan dekat-dekat teleponnya atuh. Ya. Jauhkan anginnya. Iya. Coba bilang sak. Sa. Nah, sekarang sak. tarik lidahnya ke langit-langit jadi zal. Zal. Zal. Ya. Tarik lagi lidahnya ke dalam jadi zok. Zok. Nah, itu latih ya. Ya, Sa tiga ini. Uh, itu tiga huruf yang susah itu. Ya, ya. Hanya Rasulullah yang pasti saya aja belum banget, belum iya. bagus. Allah, Sa zal za za. Jadi bukan do za. Ya. Kalau do apa do do? Do ya yang temannya sod. <laughs> Teman sod ada titiknya. Ya. ya sudah diteruskan wa yutafu ya. Ya. Ya. Wa yutafu alaihim bi'ah Oh, him sih sama-sama. Eh, eh, sama di Fasapawi kan. Iya. Alaihim gitu. Him ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fil min fil Ming Ming juga sama. Jadi Fasapawi itu sama seperti nun mati ketemu fa. Mim bunyi m, bibirnya kan tutup. Mim fiddatiu. Ya mim. من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا Bu, kalau yang fiddatin itu udah benar tuh ikhfanya banget ya. Yup. Nah, eh, kalau yang mim, mimnya bunyi M tuh. Iya. Mim fit susah memang. Ya. Itu perlu dilatih ya nanti. Diteruskan dulu. Wayus kauna. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زج Zeng Zam. Zeng ifa Zeng je enggak enggak bunyi m kalau ini mah. Iya. Bunyi n tetap yang bunyi m kan kalau ketemu fa, iya. Ifanya Ya. Ya. Mizan juha Zeng Zeng bunyi n tapi ada enggak, Zeng jabila. Ya. Mizan juha zam jabila. Aina, Aina, Ainau. <laughs> Bilangnya gini latihannya. Bu punya ember? Ya? Punya ember. Ember. Uh -uh. Tapi maaf yang yang ngomongnya bindeng. Ember. Oh gitu. Gitu. Ainam gitu ya. Makanya tadi tadi kan murotal tuh. Ya. Saya yang dari Mekah tuh Arab Ya. Ya. didengerin tuh ikhfa apawinya gimana. Ainang kita kebanyakan ainang. Kalau ang itu kalau ketemu kaf dan kop saja. Oh gitu. Ainang tapi susah memang perlu dilatih. Yuk sebisanya dulu. Iya. Ainang. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سن- Sun gitu. سندس Sun di sun, sun tapi nyiung, sun bunyinya tetap ada. Sundusin. عاليهم ثياب سندس Sun, hmm, sundusin idhar. سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة Bukan asawira, asawiro. Emang ibu asalnya dari mana? Asalnya dari Aceh. Oh iya, <laughs> itu eh, kalau lupa bahasa ibu tuh keluar saya juga gitu. Asawiro bukan asawira ya. Ya. Asawiro, iya teruskan. Wasako, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا ذا iya, za, betul, zahaza. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Jajanya gini bukan jaja, jaza. Yang kedua z. Yang pertama جزاء. jet, yang pertama mm, j, Ya. Kedua Z. Jaza. Jaza. Ya, yang pertama Jakarta, yang kedua Zai. Ya. Zai. Jaza itu. Saya sedikit lagi in. Diulang. Terusin aja. Inna nahnu. Inna gunah dan matobi. Ah, ya. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Tasbir. فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا Baik, Ibu suka kori ya? Ya. Suka kori? Suka, suka. disuruh ngaji? Hmm, kelihatan suaranya udah bagus tinggal makhrajnya jadi kalau umum seperti itu ibu ibu nggak salah ibu umum itu seperti itu itu udah bagus iya. cuman kita nggak ngeh kan ikhfa tuh bagaimana dibaca iya, apa gitu ya saya tajwidnya masih kurang nggak mm apa-apa sama iya. saya juga kurang oh, eh. baru belajar aja sama-sama belajar ya iya. terima ya, kasih insyaallah yang penting terus ya. ya ibu juga dakwah ibu bagaimana caranya dakwah ibu ngajak orang bilang sama saudara, sahabat, tetangga. Kalau ingin belajar ngaji, dengerin RKM. Ya. Tiap jam 4 sampai jam 5, dari hari Senin sampai Kamis gitu. Malam minggunya sama malam Senin, ada salat maghrib. Itu dakwah ibu tuh ya, ya. diajak. Tapi saya Ustaz di rumah ada yang minta ya, Apa tuh? disimak gitu ngaji tetangga ya. Uh -uh. Tapi saya udah boleh. Ini boleh. membentukkan sedikit-sedikit. Iya, iya, boleh. Iya, boleh. Ya kan saya juga begitu. Saya juga punya guru lagi. Saya kalau nggak susah, eh, nggak eh, bisa, tanya lagi sama guru saya gitu ya. Iya, ya. Uh, uh, yang apa yang sudah kita pahami, berikan ya. pada orang. Iya. Baik Ibu ya. Okay. Makasih Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nggak berani, kapan beraninya gitu ya. Kecuali kalau kita eh, nggak uh, bisa baca baru bela nggak belajar mau ngajar ngajarin apa ilmu sesat dong ya tapi satu kuncinya kuncinya satu terus taklim terus belajar Makanya kemarin kenapa nggak pada datang hari Sabtu ya halal bihalal. Sekalian pengajian pertama pada tuh dibagi fotokopian tuh. Orang Bekasi, Ustaz ini boleh dipotokopi ulang? Oh boleh silahkan sebarkan gitu ya. Itu footnote-footnote yang bukan not, not balok, bukan footnote catatan kaki. Nomor satu kosar. Apa itu kosar? Setiap huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Nomor dua apa? Mad tobi'i. Mad apa? Huruf kosar yang sudah ada pemanjangnya. Yang ketiga Mandari Nah itu sampai 38 lah. Itu 38 itu belum selesai jawab Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Orang Tangerang bagus ya ke Tangerang nih? Ya. Bagus ya ke Tangerang? Kadang-kadang Radio Kristen masih ada ya gangguin ya? Iya, itu. Iya, itu sebetulnya Radio Jawa Barat itu. Ya. Jadi kita ke repot ke sana kadang-kadang karena saking deketnya ya frekuensinya. Iya, Sini 97,9, di sana 97, berapa tuh nggak tahu tuh deket-deket. Iya, ya, orang tuh situ dekat, padahal sini gede gitu ya. Iya. Sabar ya. Iya. <laughs> Udah diusulin padahal itu. Iya. Itu dari radio Sukabumi ke situ pindah di Tangerang, radio Kristen lagi pula. Oh kok ngaji kok jadi pendeta katanya. <laughs> ya, masya Allah ya ujian kehidupan. Baik, mau ayat berapa? Ayat 14 surat. kata tadi orang lagi ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, ta'awudnya udah bagus. Shinnya nggak keluar kenapa, yo? Shin, angin. Makanya latihannya diapain saya bilang tadi kemarin? Teori hentak. A'udzu billahi minasy shin rajim. Perlu begitu baca Quran nggak usah. Ini yeah. kan iya. lagi latihan. Udah itu. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asal sekedar ada aja. <laughs> yeah. Gitu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. ودانية عليهم ظلالها وذللت kutufuha tazlila. Kutunya panjang matobi'i. Dalnya oh, iya. bukan bukan di. Nah orang Sunda tuh penyakitnya situ. Nggak mau susah. F dibilang P ya. Iya. Zo dibilang dal. Iya. <laughs> Nih latihan zo. Yuk. Zo. Apa dulu? Huruf apa dulu? Zo. Ra. Coba bilang sa. Ra. Tarik sedikit ke dalam jadi zal. Zal. Zal. Zal. Nah, yang tadi itu lilat Tarik lagi jadi za ke dalam lidahnya. Zo. Za. Ada z-nya, za. Zo. Jadi gini, wadaniyatan alaihim za zila zilaluha wa dhul zal wa lilat qutufuha tazlila. coba lagi wad ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا Jadi pendek, kan ada alif tuh. Jadi c- ternyata cetakan Indonesia ada di alip alip ada alip nggak di situ? Ada. Di alifnya ada bulat kan sukun? Ada, iya. Nah, cetakan Indonesia ternyata kalau bulatnya lengkap itu pendek. Oh. Duh, itu saya beritahu kepada iya. dari Pak Soleh. Oh iya. Oh, saya kira kalau di Wakop itu hmm, pendek. Panjang. Gitu. Bangga tetap oh. ini e, pendek di situ. Iya. Bahkan enaknya disambungin di situ. Oh. gitu. Kawariro sekedar aja. Oh seperti itu jadi iya, pendek dia. Oh saya juga baru. Hmm, <laughs> itu nggak ngeh tuh kan? iya. Uh, sama seperti nanti kalau uh, di surat Al-Kafirun kan wala anak. Iya. Nah di atas salibnya ada bulat kecil. Iya. Bulatnya sempurna. Yang sempurna hmm. ternyata yang pendek. Oh iya. Habis nggak dikasih catatan kaki sih ya cetakan Indonesia iya, itu. Iya. Saya kira kalau oh, di wakaf iya. itu ini Pak Ustaz. Uh, eh, dipanjangkan gitu. Itu kalau mat yang bawah tuh dua patah dibaca satu. Oh, mati ya, iwad. iwad. Ini oh. kan bukan mati oh, iwad iya. gitu ya. Oh, gitu. Baik, gitu. diteruskan aja. Qawari romil. Ya. Qawari romil fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna piha kasan kana mizajuha zanjabila. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم Hah? A-nya panjang. Pak, Suara Bapak Iya. kan bulat bagus tuh. Iya. Kalau pas kenceng, jauhin dengan teleponnya. Oh iya. Nah, itu triknya gitu kalau kenceng jauhin, kalau Iya, Pak. pelan deketin. Iya. Nah, ini saja tuh. Aliyahum aliyahum siyabus sundusin. Ya. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق Pendek. و- Berhenti aja mendingan. Wa istabraq. Berhenti aja ya. Karena napasnya nggak makin kuat, kecuali kalau kuat. Iya. Wa istabraq karena bu di situ disambung lebih utama, tapi boleh berhenti, mending berhenti Iya, iya. aja karena napas kita belum bagus. Iya, diulang Pak. Wa istabraq ya dituliskan aja wahullu وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم jangan عشاء- ah, beneran, mm, mm, mm, jangan. Nggak, nggak dipanjangin ya? Bukan, Oh, nggak bukan dikol-kolahkan. Iya. Ram, mm, rabbuhum aja, Oh, iya. rabbuhum. B-nya double. Iya. Ya. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا آه. Orang mana teh Sumedang ya? Saya. Aha. -huh. <laughs> Eh, Kalau Faknya itu Tangerang, Ibu Ciamis. Gini, <laughs> Faknya F. Fals Sad. Fasbir li hukmi rabbika wa la tu iya, ta dulu baru iya. tu dia minhum asiman au kafura F. Ghafur. Anginnya dilatih dilatih ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Budi. Sama-sama Pak Ustaz. Eh, iya. Sadaqallahul azim. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi juga saya di Bakatub Idris ya, Masya Allah Belajarnya kan tahu sendiri Mana ada sempat belajar sama saya ngantuk ya, itu ayah ya, satu jam penuh belajar dua jam tiga jam mungkin melek sama saya nggak boleh dengan tok satu-satu ditanya ya. ya tadi di masjid Bidakara setiap hari Senin dan Kamis alhamdulillah dulu cuma satu hari Kamis doang alhamdulillah karena banyaknya permintaan jamaah Senin dan Kamis siapa bu ibu bu juga bapak juga boleh hadir di sana udah ruangannya ber AC gratis pula coba tinggal duduk saja ah Nanti kalau ongkos doang sampai situ ya, sampai pancoran. Di belakang Mustikara tuh, di Bidakara situ ya Boleh datang silahkan. Gratis ya. Bahkan dikasih fotokopian kadang-kadang sama saya. Fotokopi putnat tadi kan Pak Katup dapat ya. Itu belajar. Aduh Pak yang pakai dasi tepohok lupa terus ya. Pak Jaroni. Rudin oh, juga rajin Masya Allah ya. Walaupun sudah purna, purna bakti masih mau rajin ngaji. Pak Ari saya terlambat. Wih, jauh lebih bagus terlambat. Maksudnya terlambat daripada tidak. Daripada yang sudah yang terlambat nggak belajar gitu maksudnya. Belum koma ya, belum titik baru koma. Bukan bagus yang terlambat ya, bagusnya yang nggak terlambat. Bagus yang terlambat daripada yang daripada yang tidak sama sekali gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak gitu. Ada juga yang sudah lancar dari kecil, udah gede ke lancar, eh kagak beres bukan uh, ini lagi ya. Sholat nggak sholat, puasa nggak puasa. Padahal pinter baca Qurannya, ngerti pula, masya Allah ya. Ini kita tidak usah nunjuk orang, diri kita aja lah ya. Kita sibuk dengan mengoreksi diri kita, keluarga kita, didik putra putri kita. Karena tuntunan tuntunan ya harus kan dari mulai tujuh tahun disuruh sholat nggak mau pukul kakinya gitu kan dengan kasih sayang dari mulai tujuh tahun ya gitu jadi globalisasi ini merubah segalanya tontonan masya Allah ya kadang-kadang dari pagi sampai malam nonton televisi nggak ada gunanya nonton terus ya bahkan sekarang kan mulai satu minggu matikan televisi karena banyaknya ya itulah banyak tontonan yang menyesatkan kadang-kadang dibungkus dengan bungkus keislaman padahal di dalamnya penuh dengan kemusyrikan dahulu yang lari ke dukun-dukun itu kan dulu sekarang dibuat lagi cerita memang sih dia mengisahkan tapi kadang-kadang kan orang yang stres seperti sekarang ekonomi mahal segala biaya mahal ada oh iya ya di sini turun juga kalau ada apa-apa lari ke dukun ya lari ke dukun padahal orang yang pergi ke dukun 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima Masya Allah ibadahnya nggak diterima sia-sia kekahin itu dukun itu dukun tukang bohong ya mana ada orang tahu eh, apa yang akan terjadi besok Rasulullah sendiri yang punya wahyu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok kecuali ada wahyu dari Allah itu ya Assalamualaikum siapa ini yang 20 siapa ya Bu Ibu Oh, warnanya jadi begini. Kemarin nggak datang, Pak Ustaz. Oh, nggak apa-apa, nggak perlu iya. datang. Kalau udah pinter mau ngapain, datang iya, pula. Pak Ustaz, kalimahan <laughs> ini, betul? Oh gitu. iya. Kirain udah pinter nggak mau datang ya, udah pinter kok. Iya, alhamdulillah tinggal ngajak. Eh. Kan udah pinter, ditanya apa aja, udah alhamdulillah, tinggal ngajar tugas. guys Gitu, nggak apa-apa. Nggak datang, wah saya nggak bisa datang ngajar. Uh, saya seneng banget ya, gitu. <laughs> Ya, dibaca. Mm -mm, Alhamdulillah harus ilmu yang ada dimanfaatkan apa yang sudah didapat. Ya. Sok dari ayat 14 lagi diulang. daniyatan alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hentakannya kurang. Ini nah teori hentak itu tujuannya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir nir rajim. Jadi kalau sudah di kalau sudah lancar enggak usah dihentak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kalau ibu suka isi ya R-nya kebanyakan nir Jangan Nirrojim A'udhu billahi minasyaitonirrojim Nah gitu Bismillahirrahmanirrahim Wadaniatan alaihim zilaluha wa kutufuha tazlila. Dal, dal, dal, dal. Susah memang dal ini. Tazlila gitu saya. Mhm. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا Ain, ai, ainang. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا Ihpanya mana? Mang, itu bukan bukan shin, itu sa ujung lidah. <laughs> Titiknya ya tiga, tapi regi- rumahnya satu. Masuro. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Itu sin. <laughs> Lidah, lidahnya ke- ma, kayak cadel lidahnya kujang gigi masuro lidahnya diitu juga kan mm -mm. seperti digigit ya. jangan digigit tersakit iya. Ila ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura Wa idza ra'aita famma ra'aita na'iman wa mulkan kabira عاليهم ثياب سندس حجر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Jaza, jimnya belum bagus. Jaza, az, az, jaza. hadza kana lakum jazaa. Nah, itu mah jaja. Jaja apa jaja tetangga Jaja. saya? Jaza. Yang kedua rapuh. Z. Balasan. Jaza. Jaza Mm -hmm, jaza. lagi. Ya. Mm -hmm. Inna hadza kana lakum Terima kasih Ibu. Ya. Mhm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha lal wa dhullilat qutufuha tazal tazlila. Enggak susah memang di sini ya. Wa yuta wa yutafu 'alaihim him ipasapawi. Ya, Mimati ketemu Mbak ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزازي مزا مزاجها زنجبيلا عين عين عين عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثا منثو منثو منثورا كجدل ف وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر خضر خضر خبر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء bukan جزاء جزاء جزاء وكان سعيكم مشكورا Inna nahnu nazzal. Makanya teori hentak tuh gunanya di situ, Ibu. Ya, buat ibu dan bapak yang terlambat belajar, terlambat tidak apa-apa, lebih baik daripada tidak. Hanya yang terlambat itu harus pakai teori hentak dulu ya. Enggak apa-apa, tapi hentakan jangan di luar ya, nanti takut itu siapa yang ngajarin hentak hentak itu? Hentak itu untuk bagus beatnya, untuk tasjidnya terutama. Pemula tuh tasjid itu susah, coba aja kalau nggak percaya, tasjidnya susah, sidahnya susah. Jadi dihentak-hentak dulu. In inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Udah bagus hentakannya, tidak boleh hentakan lagi. Inna hadza kana lakum jazaa'u وكان سعيكم مشكورا إنا إنا نحن نزلنا عليك القرآن التنزيل زي تنزيل فاصبر لحكم ربك ولا تطع tuti bukan tuti tuti mah bu tuti tuti jadi pok tu tu tu tia tu tia ko ain kan bukan tuti tuti ya t u t u t a u t u dan t i tuti biasa ini mah wala tu tia wala tu tu wala tu tia minhum a a siman au kafuro wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal lail Masya Allah orang-orang yang soleh itu wah, sepertengah malam pasjud lahu wasabbihu lailan tawila Allah Rabbi ini ayat 26 ini menarik dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari jadi kalau kita mau murah telepon tuh malam-malam karena langsung gak ada yang make kalau mau langsung dengan Allah ibadah itu yang malam hari itu, masya Allah. Bukan berarti siangnya nggak usah sholat tetap. Itu kiamulail tahajud ya, hmm, hajat, sholat-sholat apa saja. istihoro minta pada Allah itu saat malam terbuka langsung di sini ya. Masya Allah. Wa minal laili pasjud lahu laila. Wasabbihu. Itu ada haknya bukan wasabihu wasabihu lay was jadi eh, nggak masih la kosiro karena sebelumnya ada ada huruf mati wasabihu lailan tawila Inna ulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila Nahnu khalaq nahnu khalaqna khalaq ya nah nahnu khalaqnahum wa syadadna asra ash bukan sin wa syadadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد عليب دن عين أعد لهم عذابا أليما الله ربي الله برجانجي akan masukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya ke dalam surga dan bagi orang-orang yang zalim berbuat aniaya disediakannya azab yang maha pedih Allah Rabbi ya wa zalimina a'adzalahum azaban alima tuh bedakan antara alima dan alima kalau ain alhamdulillah bil alamin ya kalau alim lain alim dan alim beda coba insyaallah alim alim siksa siksa yang pedih, yang sangat gitu, pedih. Kalau alim lain lagi, itu artinya, masya Allah. Hanya beda huruf saja, beda huruf sedikit, beda alif dan ain. Ibu dan bapak belajar terus insya Allah. Sampai kapan belajar kita? Sampai akhir kehidupan, sama seperti kita harus berbuat sabar. Sampai kapan sabar? Sampai berakhirnya kehidupan. Karena setiap diri kita akan diuji. Siapa bilang masa sih diuji terus? Ya, iya, semua orang akan diuji diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kecantikan, semua ujian hidup itu. Insya Allah untuk informasi tentang majelis taklim silahkan telepon kami ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Terima kasih atas kebersamaannya Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.